Saya sudah banyak berteman sama orang Jombang, sama orang Madura, sama orang, Jawa itu orangnya lembut, sopan, beda sama orang Medan. Maka dia tetap menjaga persaudaraan, kelembutan. Saya makanya masih penasaran, mumpung ketemu yang Bapak enggak, gitu. Yang, yang enggak lah, yang enggak. Orang lain juga boleh, Pak Habibie. Tapi tetap aja orang Jawa yang jadi presiden. Loh, Pak Habibie presiden. Yang lainnya. Maka ketika kita sudah menjalin silaturahim, tidak lagi caci mencaci, tidak lagi kelahi, apalagi sampai tinju. Saya nyangka orang Jawa itu orangnya lembut, sopan, beda sama orang Medan. Orang Medan kalau kita nanya, masjidnya mana? Sana. Pasarnya mana? Sana. Kantor camat mana? Sana. Kalau orang Jawa kan lembut. Mas, kantornya di mana? Sana. Sopan. Di mana kantor camat? Mana ada orang Jawa mau ninju? Kalau sana, wow, aku pandang-pandang, colok mata mereka. Tapi kalau orang Jawa lembut. Makanya saya pernah nanya sama mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa, tahu Pangeran Diponegoro? Tahu Pak? Pangeran Diponegoro itu orang Jawa apa orang Batak? Wah, orang Jawa pak, dia kan dari Yogyakarta, jenenge Pangeran Antoswiryo. Saya bilang orang Jawa nunjuknya gimana? Gini, coba tengok patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Gimana cara nunjuk? Tangan kanan megang tali kuda, tangan kiri nunjuk. Kalau dia orang Jawa pasti gini Jangan serius, bercanda. Jangan bilang saya ngejek pahlawan saya cuma mau ceritakan orang Jawa itu lembut. Orang Jawa naik kereta api, kursi sudah duduk semua, nggak dapat tempat duduk. Kenapa? Karena mau mudik lebaran, dia tegak. Dari tadi kakinya sudah dipijak orang. Dia nggak marah. Mas, mohon maaf ya mas, kakinya sakit. Lembut dia, Makanya banyak orang takut nikah sama orang Jawa kalau orang tinggal di gunung, di pulau. Kenapa? Karena di pulau itu gunung anginnya kencang, suara nggak kedengaran. Nanti hujan turun dia ngasih tahu, Mas, tolong angkat jemuran. Eh, hujan sudah turun pakaiannya sudah basah. Makanya orang di gunung suaranya, tolong angkat, angkat cepat, angkat, angkat. Tapi kalau tolong angkat apinya sudah membakar mas apanya yang terbakar omahe wis entek mas maka kelembutan ini mesti dijaga saya sudah banyak berteman sama orang Jombang, sama orang Madura, sama orang Jawa Barat. Umumnya ini semua adalah hamba Allah. Dulu sebelum Islam datang mereka lembut, setelah Islam datang bertambah lembut. ada buah namanya puah mojo pahitnya minta ampun maka saking pahitnya disebutlah buah itu mojo pahit kerajaan Hindu Buddha tapi kemudian datang ulama diislamkannya kerajaan ini jadilah kerajaan Demak dan ulama-ulama yang mengislamkan Jawa itu adalah Wali Songo siji loro telu papat limo enam pitu wolu Songo sing orang iso ngomong Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 what's the meaning of wali songo wali nine nine of walis sembilan wali yang sudah dikirim Allah ke pulau Jawa mengislamkan pulau Jawa lalu kemudian jadilah mereka para ulama-ulama yang luar biasa saya belajar hadis ada kitab ditulis oleh ulama hadis namanya Syekh Mahfuz At-Termusi Syekh Mahfuz At-Termusi bukunya dicetak di Beirut Beirut, Lebanon di Arab pakai bahasa Arab dicetak di Arab dibaca orang Arab ternyata sing nulis iku siapa Syekh Mahfud Termusi Ternyata dibaca biografinya Mahfud Termusi adalah dari Termas Capacitan. Wong Pacitan jadi ulama besar yang luar biasa. Ulama Arab Saudi penulis kitab I'anatul Talibin namanya Syekh Bakri Sato Syekh Bakri Sato punya murid murid-muridnya itu salah satunya Syekh Mahfud Termasi Syekh Mahfud Termasi dari Pacitan punya murid namanya Syekh Hasim Ash'ari Syekh Hasim Ash'ari pulang ke Jombang mendirikan organisasi jenenge opo Nakdotul Ulama' Jadi Kiai Haji Hasim Ash'ari itu bukan sekedar orang ngaji baca kitab tapi langsung belajar. Di mana dia belajar? Di Masjidil Haram. Jadi menjadi orang Jawa itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Ada tafsir. Kitab tafsir. Namanya apa Pak Ustaz? Marak Labid fi kasbi ma'anil Qur'anil Majid. Marak Labid fi tafsir kasbi ma'anil Qur'anil Majid. yang menulisnya Imam Nawawi. Saya sangka Nawawi orang Arab, rupanya ternyata Nawawi Al-Bantani. Bantani itu mana? Banten, Pulau Jawa. Jadi jangan pernah minder menjadi orang Jawa, jangan pernah minder menjadi orang orang Nusantara. Kenapa? Karena casingnya boleh beda, tapi isinya luar biasa. Memang kita pesek, pendek, hitam hidup lagi tapi isi kepalanya luar biasa Syekh Hasim Ash'ari punya kitab 19 judul sudah ditulis sama Gus Hazik cucu Mbah Hasim Ash'ari nama kitabnya adalah Hadyusari Fai Majmu'i Mu'allafat Syekh Hasim Ash'ari saya punya kitabnya ada di rumah saya nggak tahu bakal ceramah di depan orang Jawa. Kalau tahu saya bawa kitabnya kemari. Kenapa? Karena kitabnya tulis Arab, bahasa Arab, tapi ada yang miring. Yang Arab saya bisa baca, yang lurus saya bisa baca, tapi ada yang miring. Saya nggak bisa. Saya tanya teman saya, ini miring kok nggak bisa? Coba bukunya dimiringkan. Dimiringkan saya tetap nggak bisa. Rupanya tulis Arab tapi bahasa Jawa. Arab Pegon namanya itu asli tulisan Kiai Haji Hasim Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama oleh sebab itu maka orang Jawa orang Melayu selama dia ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah maka dia tetap menjaga persaudaraan kelembutan betul kata Pak Camat jangan sampai lupa daratan mentang-mentang tinggal di Rangsang Barat lalu jadi orang Barat ini banyak orang kita ini Barat kamu dari mana? dari Barat Barat mana? Batak Rantau kamu dari mana? Barat niru Barat apa? yang diambil dari Barat itu sampahnya yang diambil dari Barat itu sampahnya apanya? antingnya dulu yang pakai anting itu boe. Sekarang anak laki-laki pakai anting. Antingnya bukan cuma satu. Di atas lima. Naik ke kanan lima. Sampai ke alis satu. Ini bukan ngomong ngalor ngidul. Saya langsung ketemu di airport. Mau cap paspor di waiting room. Duduk di depan saya. Saya hitung antingnya 13. lima lima satu dua lima, lima, satu, dua. Sudah berapa? Dua belas. Yang terakhir ketiga belas di bibir. Nengok anting di bibirnya, malah bibir saya yang ngilu Saya sangka orang barat, rambutnya pirang, antingnya banyak, ternyata hidungnya pesek. Yang diambil dari barat sampahnya, rambut gimbal. Gimana rambut gimbal? Macam sumbu kompor pakai celana sobek celana jeans sobek pakai tato orang barat pakai tato kulitnya putih iki wes ireng pakai tato ya orang aku delok udah hitam pakai tato yang nggak kelihatan tatonya pakai tato warna lagi merah putih nggak nampak hitam semua makanya jangan ke barat-baratan lalu kalau mau ikut barat itu yang diikut apanya bahasa Inggrisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun, perkenalkan nama saya Sultan. Saya asli dari Jakarta. Saya senang sama budaya Jawa. Cuma saya masih agak yang suka sering tanya banyak orang, tapi belum puas dapat jawabannya. Mumpung saya sekarang ketemu sama kiai orang Jawa, jadi biar jelas gitu. Nah, gitu. Jadi jadi gini Cak Nun, saya masih penasaran kenapa presiden kita itu rata-rata orang Jawa. Terima kasih itu aja. orang Jakarta tanya gitu. Ya karena karena banyak banyak faktor ya. Karena pertama memang mayor orang Jawa sudah ngalah dari dulu Thomas. Orang Jawa kan mayoritas penduduk Indonesia, tapi kan sudah ngalah Bayangin bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Seharusnya kalau orang Jawa itu berkuasa ya bahasa Jawa. Tadi pas pidato 17 Agustus juga aku coro kromo inggil ngono ya. Cek pecah ndase ya. Ya ta? Tapi kan sudah ngalah kita Mas, tidak pakai bahasa bahasa nasional kita bukan bahasa Jawa tapi bahasa Melayu pasar lagi di Betawi sana satu. Nomor dua, ibu kotanya dulu kan sudah di Jawa mas dipindah ke Jakarta ngalah lagi coba itu sekarang mau suruh ngalah apa lagi Dulu Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu yang mendukuni dalam tanda petik dukun bayinya NKRI. Jadi beliau menyumbangkan sekian puluh ton emas untuk membiayai pemerintah NKRI dua tahun pertama seluruh pembiayaan termasuk bikin gedung agung bikinin Gajah Mada, universitas, semua fasilitasnya dikasih oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pun dia tidak mau jadi presiden. Dia tidak mau jadi presiden. Sebenarnya dia bisa jadi presiden. Saya pernah juga dengar katanya udah garis sumpah apa terah gitu loh Pak. Saya makanya masih penasaran mumpung ketemu ya, Bapak ya, gitu. Ya. ya enggak yang enggak. Orang lain juga boleh. Pak Habibie? Tapi tetap aja orang Jawa yang jadi presiden. Loh, Pak Habibie presiden. Yang lainnya? Sebenarnya Jadi jelasinnya yang gamblang gitu Pak, biar saya bisa terima gitu. Kenapa bisa terjadi itu apa memang sudah takdir atau apa gimana ya, gitu? Enggak ya otomatis karena yang menduduki berbagai macam faktor di dalam terbangunnya kepemimpinan nasional itu kebanyakan memang orang Jawa. Wong di Betawi aja, di Jakarta aja mayoritasnya sudah orang Jawa. Ya otomatis lah mas, otomatis lah. Kalau banyak macan lainnya, malainya hewan-hewan lain, kalau yang mayoritasnya macan ya macan yang jadi pemimpin dan gitu kan mas. Kambingnya banyak sekali, terus buayanya cuma dua tiga gitu, masuk buayanya jadi pemimpin kambing ya, ya tetap kambing lah. Itu alamiah kok menurut saya mas. Wong tidak ada konstitusinya kok, nggak apa-apa. Dan tidak usah lega, anda, anda bantah terus saja. Kok gini ya, kok gini gitu. Gitu mas. Al asba'u minal iman ya. Mungkin saya tidak bisa melegakan karena bagaimanapun Anda tidak akan pernah lega karena Anda bukan orang Jawa. Gitu kan? Jadi kalau orang Jawa tidak punya pertanyaan itu dan juga Jangan dipikir orang Jawa terus lega karena presiden orang Jawa. Yang berontak juga orang Jawa ya mas, gimana sih? Gimana anda ini? Gitu loh, yang melawan Pak Harto juga orang Jawa, yang melawan Bung Karno juga orang Jawa, yang melawan sekarang juga orang Jawa. Itu loh mas. Jadi mbok mbok nggak usah berpikir itu kalau menurut saya, gitu ya mas. Ya. Orang Betawi juga boleh. Gitu ya, oke. Berikutnya mas. Ya, mohon maaf.